throat> besar dalam mewujudkan kebaikan bagi diri kita atau menyembuhkan penyakit-penyakit <clears throat> dalam dalam diri kita. Selanjutnya faslun kita baca pasal berikutnya. <clears throat> Wa idza jama'a du'a'u kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa idza jama'a du'a'u hudural qalbi wa jam'iyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub Jadi setelah beliau menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan doa dan sebab-sebab yang semakin menguatkan terkabulnya doa, kata beliau, maka jika doa itu, doa yang diucapkan itu menghimpun antara hudurul qalbi, menghadirkan hati, yakni konsentrasi sewaktu kita mengucapkannya, sewaktu kita melakukan ibadah yang agung ini. Dan jadi konsentrasinya hati, kemudian jum'iyatahu terhimpunnya hati secara keseluruhan untuk e, memperhatikan apa yang kita minta, <clears throat> matlub ya yang diminta. Wasadafa waqtan min awqatil ijabati sittati. Dan doa itu diucapkan bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa yang dijanjikan pengabulan doa dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Jadi di sini maksudnya beliau ingin menyebutkan bahwa kalau doa yang kita ucapkan itu kita usahakan padanya terpenuhi semua sebab-sebab yang memungkinkan dikabulkannya doa. Sudah hatinya dihadirkan, konsentrasi penuh, disertai dengan doa diucapkan pada waktu-waktu dikabulkannya doa yang beliau katakan di sini ada enam. Wahia yaitu Athulutul akhir Sepertiga malam yang terakhir <clears throat> Antum tahu caranya menghitung sepertiga malam yang terakhir ya Mulai dari masuk maghrib sampai terbit fajar Dibagi tiga Oleh karena itu untuk menghitung waktu sampai terakhir salat isya Ya tinggal dibagi dua Dua waktu tersebut Itulah waktu yang paling utama dan paling terakhir Dari salat isya Karena salat isya itu waktunya sampai nisfil lailil awsat. Nisfil laili al awsat kata Nabi SAW. Ya, ini pertengahan malam, setengah malam yang di tengah-tengah. Begitu. Itu waktu sholat isya dengan cara dihitung seperti tadi. Ya, ini dari waktu sholat maghrib sampai sholat subuh. Masuk waktu subuh dibagi dibagi dua. <clears throat> Minal lail di malam hari. Wa indal adhan. Dan juga ketika mendengarkan adhan. Wa bainal adhani wal iqamah. Yang ketiga, di antara adhan dan iqamah wa adbari salawatil maktubat dan juga di penghujung salat-salat yang wajib sebelum mengucapkan salam. Ini dianjurkan secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana waktu sujud juga dianjurkan memperbanyak doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika selesai seseorang membaca tahiyat dan salawat dalam salatnya, beliau mengatakan, "Tsumma liyatahayar minad du'a'i ajabahu ilaih." kemudian hendaknya dia memilih doa yang paling disukainya. <clears throat> Jadi termasuk uh, di penghujung salat salat lima waktu yang diwajibkan. Wa inda su'udil imami yaumal jum'ati 'alal mimbar hatta tuqda salat. Dan ketiknya ketika imam naik mimbar di hari Jumat sampai selesai ditunaikan ditunaikan salat wa akhiru sa'atin ba'dal asri min dzalikal yaum dan juga saat terakhir setelah salat asar di hari Jumat ya ini menjelang mata sebelum matahari terbenam ini waktu yang disebutkan dikabulkannya doa yang sebenarnya masih banyak waktu yang lain selain dari ini seperti waktu berbuka puasa ya kemudian waktu bersafar dan beberapa hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang pengabulan doa wasadafa an fil kalbi kemudian ditambah lagi dengan doa itu bertepatan dengan khusyuknya hati ketika mengucapkannya wan kisaron bayna yadayi rabb serta perasaan remuk hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala wadulan lahu ketundukan kepadanya wa merendahkan diri dan riqah yakni ketika hati sedang lembut hati sedang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala wastaqbala da'iyu al-qiblata wastaqbala da'il qiblata kemudian yang berdoa itu menghadap kiblat ini juga termasuk di antara adab dalam berdoa wa kana ala taharatin dan juga dia dalam keadaan suci dalam keadaan ada wudhunya suci dari hadas besar maupun hadas kecil ini juga tentu saja termasuk pendukung untuk dimudahkan terkabulnya doa warafa rafa'a ilallah taala dan dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui ini disebutkan dalam hadis yang mutawatir tentang uh, keanjuran orang itu berdoa dengan mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbana hayyun karim yastahyi idza rafa'a al-'abdu ilaihi yadayhi thumma yarudduhuma sifran." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Hayy, Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Maka dia sangat malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya kemudian ditolaknya kedua tangannya itu dengan dengan hampa. Wa bada'a bihamdillahi wa tsana'i alaihi. Yang kemudian dia memulai dengan memuji dan menyanjung Allah, thumma thanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatikan ini adab-adab doa yang sangat agung dikumpulkan oleh beliau dalam penjelasan ini. Memuji Allah, menyanjungnya, kemudian membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti salawat yang kita ucapkan dalam uh, salat kita atau dengan yang lebih ringkas daripada itu. Thumma qama baina yaday hajatihi baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfar ثم قدم baina yaday hajatihi at-taubata Kemudian dia sebelum mengucapkan permintaannya kepada Allah, terlebih dahulu dia bertobat dan meminta ampun. Ini juga jelas akan menjadikan hati manusia itu bersih, menjadikan hati manusia itu jauh dari penghalang-penghalang berupa dosa yang menghalanginya untuk dikabulkan permintaannya oleh Allah thumma dakhala ala Allah wa alah wa alah alaihi fil mas'alati wa tamallaqahu wa da'a wa da'ahu raghbatan wa rahbatan kemudian setelah itu dia masuk kepada Allah mulai dia mengucapkan doanya wa, wa alaha yakni bersungguh-sungguh merengek kepada Allah dalam permintaannya wa tamallaqahu dan dia berusaha untuk yakni seperti membujuk begitu ya jadi meminta dengan sungguh-sungguh. Berdoa kepada Allah disertai perasaan takut dan berharap ditambah lagi dengan dia tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidi. Bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan tauhid kepada Allah. Jadi kalau dia dia bertawassul dengan apa ini amalan-amalan yang agung ini, nama-nama dan sifat Allah, Kemudian dia bertawasul dengan keimanan kepada Allah, bertawasul dengan tauhid. Yang semua ini dicontohkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik." Ya Allah, aku minta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki, yang kamu namakan dirimu dengannya atau yang kamu turunkan dalam kitabmu atau yang kamu ajarkan pada salah seorang dari makhlukmu tabihi fi ilmil ghaib indah, atau yang kamu sembunyikan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Kemudian dengan tauhid, dengan keimanan disebut kita menyebutkan ya Allah, aku telah menerima dan mentauhidkanmu ya Allah dan telah mengakui bahwa itu adalah kewajiban. Kami telah mendengar seruan keimanan dan mengijabainya, mengikutinya maka perkenankanlah dengan ini permohonan kami. Jadi bertawasul dengan amalan soleh, utamanya keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqaddama baina yaday du'ahi sadaqatan. Di apa ini sebelum dia menyampaikan doa dia terlebih dahulu apa ini mendahulukan dengan beramal soleh seperti melakukan sedekah. Orang yang melakukan seperti ini fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abadan doa yang seperti ini sifatnya, kata beliau, itu hampir-hampir tidak akan tertolak selama-lamanya. Sulit untuk ditolak yang seperti ini karena terkumpul semua sebab-sebab yang memungkinkan untuk dikabulkannya doa. Nah, oleh karena itu orang yang memahami bahwasanya doa itu penting kedudukannya dan doa itu sangat dibutuhkan untuk merubah dalam dirinya atau menghasil apa ini mendatangkan bagi dirinya berbagai macam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memperhatikan sebab-sebab ini dan mengusahakannya semakin maksimal dia mengusahakan hal-hal ini maka semakin besar pula peluang untuk dikabulkannya doanya. Kata beliau di sini, wala siyama idza sadafal ad'iyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabati atau annaha mutadhamminatun lil ismil a'zam. Terlebih lagi kalau dia menepati doa-doa, yakni menyebutkan lafaz-lafaz doa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya doa-doa seperti ini kemungkinan besar dikabulkan. Peluangnya besar untuk dikabulkan atau doa yang mengandung nama Allah yang paling agung. Al-Ismul A'zam. Nama Allah yang paling yang paling agung. Ini tentang Ismul A'zam. Anak punya, anak punya makalah khusus tentang pendapat dari para ulama tentang apa ini. Apakah nama Allah yang paling agung yang disebutkan dalam hadis yang sahih? Jika orang berdoa dengannya maka akan dikabulkan dan jika orang meminta dengannya maka akan dipenuhi permintaannya. Ini satu ilmu yang sangat agung sekali. Kalau Asmaul Husna secara keseluruhan saja Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memahaminya, menghafalnya dan berdoa kepada Allah dengannya, apalagi jika itu namanya yang paling yang paling agung. Al-Ismul A'zam. Perhatikan di sini kita tahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini dalam beberapa hadis yang sahih. Famin hadi antaranya ma sunani wa sahihi Ibn Hibban min hadits Abdullah bin Ibni Buraidah an abihi anna Nabiy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul di antaranya yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan dan sahih Ibnu Hibban dari haditsnya Abdullah Ibnu Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang yang mengucapkan dalam sholatnya doa Dia mengatakan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadu samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah aku meminta kepadamu dengan aku mempersaksikan bahwasanya engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau yang maha tunggal, yang maha sempurna dan bergantung kepadanya semua makhluk yang tidak beranak dan tidak diperanakan. dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ketika mendengarkan doa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad sa'alallaha bil ismi alladhi idza idza su'ila bihi a'ta wa ida du'iya bihi ajab." Sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung yang jika dia diminta dengannya maka dia akan mem, mem, apa ini memenuhi permintaan tersebut dan jika seseorang berdoa dengannya maka akan dikabulkan doanya. Subhanallah doa ini pantas untuk dihafal. Sangat-sangat pantas untuk dihafal bagi orang yang ingin terkabul doanya atau berpeluang besar terkabul doanya. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di samping doa ini mengandung Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang sudah kita ketahui bagaimana keutamaannya orang yang bertawasul dengan nama-nama Allah dalam doanya, di samping itu juga dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan dikabulkan. Ini hadis sahih. Jadi wajar kalau kita hafal doa ini kemudian kita ungkapkan dalam permintaan kita, ya, kita ucapkan dalam permintaan kita sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita buka dengan doa apa ini, ucapan seperti ini, baru kita ungkapkan maka saya akan dimudahkan pengabulan doa tersebut. Juga ada hadis yang kedua, dibawakan juga di sini. Lafat yang kedua yang juga mengandung nama Allah yang paling agung. Wa fi lafdin laqad sa'alta Allah bismil bismihil Dalam lafat lain, sungguh kamu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Wa fi sunani wa sahih Ibnu Hibban aidan. Juga dalam kitab-kitab sunan dan sahih Ibnu Hibban min hadis Anas bin, Malik dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada seseorang sahabat yang lain sedang salat. Kemudian sahabat ini berdoa dan mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ardh. Ya dal jalali wal ikram, ya Hayu ya Kayyum. Sahabat ini berdoa mengucapkan dalam doanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku mempersaksikan bahwa segala puji adalah milikmu. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau Al-Mannan, Maha Pemberi Anugerah. Badi'us samawati wal ard yang Maha menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, Wahai zat yang maha hidup dan maha koyum berdiri sendiri dan menegakkan makhluk-makhluknya. Ketika mendengarkan doa ini, fakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad da'allaha Allah bismihil azimil ladhi idha du'ya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta." Sungguh-sungguh dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung yang jika seseorang itu berdoa dengannya maka Allah akan mengabulkannya dan jika seseorang meminta dengannya maka Allah akan memenuhi permintaannya. Wa akhraj al haditsain al Imam Ahmad fi musnadih kedua hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam dalam musnad Imam Ahmad. Yang jelas kedua hadis ini di antara hadis yang sangat agung yang menyebutkan tentang adanya Ismullahil A'zam Tentu saja dalam hadis-hadis yang sahih Allah apa ini Rasulullah SAW tidak menentukan secara ta'yin atau secara e, tertentu apakah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Tujuannya tentu saja agar agar orang itu semangat untuk mempelajari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama sebagian dari mereka menjelaskan kenapa tidak disebutkan secara langsung tapi disebutkan dalam bentuk doa sehingga apa ini e, kenapa tidak disebutkan tertentu nama Allah Subhanahu wa taala tersebut? Mereka mengatakan hikmahnya sama dengan disembunyikannya penentuan kapan malam Lailatul Qadar. Yang menurut pendapat jumhur yaitu tidak disebutkan secara tertentu satu waktunya atau satu harinya. Tujuannya apa? Agar tentu saja agar seseorang itu tidak bersandar kalau dia sudah tahu satu hari maka dia akan hanya beribadah di hari tersebut kemudian hari-hari yang lainnya akan ditinggalkan. Maka ini jelas tidak sesuai dengan <clears throat> dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyembunyikannya agar sese apa ini seorang hamba itu berusaha mempelajari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkannya dalam Al-Qur'an dan diajarkannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar agar tidak hanya mengkhususkan nama-nama tertentu meskipun demikian para ulama ahlu sunnah berijtihad dengan dalil-dalil yang ada untuk menyebutkan tentang apakah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung itu. Sampai-sampai Imam Asyuyuti membuat kitab khusus dan uh, bahkan kata Imam Syaukani mengatakan dalam masalah ini ada 40 pendapat. Imam Asyuyuti hanya membawakan sekitar 20 pendapat yang kebanyakan pendapat ini tidak berdasar, tidak berdalil, Terlebih-lebih lagi orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan ahli tasawuf dan yang lainnya mereka mengada-ngadakan cerita-cerita yang bohong atau hadis-hadis yang palsu yang menyebutkan tentang nama Allah yang paling agung tanpa dalil. Maka kalau kita teliti dari pendapat-pendapat tersebut, yang paling terkuat itu cuma sekitar tiga pendapat dalam menentukan apa nama Allah yang paling agung. Pendapat yang pertama, yang ini dikuatkan oleh beberapa ulama tabi'in seperti Amir Asyabi, kemudian Abu Abdullah Ibnu Mandah, ulama ahlu sunnah yang terkenal di zamannya. Kemudian eh, cenderungnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat ini. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwa nama Allah yang paling agung adalah Lafdul Jalala Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nama Allah yang paling dikenal yang mencakup semua asmaul husna pengertian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lainnya. Nama inilah yang kalau disebutkan dalam Al-Qur'an maka semua nama-nama Allah yang lainnya selalu menjadi sifat mengikutinya, tapi nama ini tidak pernah mengikuti nama yang lain. Ini menunjukkan nama ini memiliki keistimewaan yang sangat tinggi yang diterangkan oleh Ibnu Abbas dalam Eh, yang dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, arti lafzul jalala Allah artinya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati alal khalqi jami'an. Yang memiliki hak uluhiyah untuk dijadikan sebagai sembahan, untuk diibadai bagi semua semua atau seluruh makhluknya. Nama inilah yang memiliki sangat banyak keistimewaan bahkan yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran dan semua hadis yang mengisyaratkan tentang nama Allah yang paling agung mesti menyebutkan nama Allah ini. Ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama dan ini bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak apa ini hafizahullah taala bahwa pendapat inilah yang paling masyhur di kalangan para ulama. Itu pendapat yang yang pertama. Pendapat yang kedua, Nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang maha hidup dan maha qayyum artinya berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Juga diikuti oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahum rahimahumullah taala. Dalam kitab Syarah Akidah Wasithiyah beliau juga menguatkan pendapat ini. Karena kandungan dua nama ini sangat tinggi juga keduanya ini meliputi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha maha sempurna. Jadi kedua kandungan dari nama ini yaitu al-hayah maha hidup, kemudian al-qayyumiyah inilah yang <clears throat> menjadi landasan semua sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Imam Ibnu Qayyim kemudian Syekh Utsaimin menguatkan bahwasanya inilah yang yang merupakan nama Allah yang paling agung. Pendapat yang terakhir yang sesuai dengan dalil ya yang, atau yang kuat dalilnya adalah pendapat yang di, dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan bahwa nama Allah yang paling agung itu bukanlah satu nama tertentu, tapi dia itu adalah jenis dari nama-nama Allah. Karena nama-nama Allah yang maha indah itu terbagi dua. Ada nama-nama Allah yang cuma mengandung satu atau dua sifat atau lebih yang jelas terbatas sifatnya. Tapi ada nama-nama Allah lainnya yang meliputi semua kandungan daripada asmaul husna, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Contohnya seperti nama Allah tadi. Seperti nama Ar-Rabb. Ar-Rabb yakni Tuhan atau yang mengatur, menciptakan, memberi rezeki dan mengurus semua makhluknya. Ini mencakup semua nama-nama Allah. Nama Allah As-Samad yang maha sempurna dan bergantung kepadanya semua makhluk. Ini luas maknanya. Al-Hamid yang maha terpuji. Yang maha terpuji, Al-Majid yang maha agung, Al-Karim. Ini semua nama-nama yang mencakup banyak atau luas artinya. Kata beliau termasuk al hayu Al-Qayyum. Kata beliau, inilah jenis dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Jadi tidak merupakan nama tertentu, tapi banyak nama-nama tersebut cuma Nama-nama tersebut adalah nama-nama yang mencakup arti yang sangat luas dan meliputi semua makna dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifatnya yang maha maha sempurna. Yang jelas, khilaf ini kita pilih di antara pendapat tersebut yang paling kuat sesuai dengan dalil masing-masingnya. Cuma yang pasti, barang siapa yang ingin berdoa kepada Allah dengan menyebut nama tersebut maka cukup dia menghafal hadis ini. Cukup dia menghafal kedua hadis ini. Kalau sudah dihafalnya, maka waktu diucapkan dengan sendirinya dia telah mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling yang paling agung karena demikianlah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup dengan kita menghafal hadis ini kita ucapkan maka insya Allah kemungkinan dikabulkannya doa kita sangat-sangat sangat besar sekali. Ada lagi berapa bentuk apa ini doa yang disebutkan akan dikabulkan doanya apa ini dikabulkan berdasarkan hadis yang sahih. Wa fi jami'i Tirmidzi min hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha anna Rasulullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dalam Sunan Tirmidzi dari hadisnya Asma bintu Yazid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain Nama Allah yang paling agung terdapat di dua ayat ini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim dan sembahan kalian adalah satu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sembahan yang benar kecuali dia yang maha pemurah lagi maha penyayang surat Al-Baqarah ayat 163 wa fatihatu Ali Imran dan juga terdapat pada pembuka Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah alif lam mim Allah tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ini juga hadis yang dijadikan sebagai hujah tentang hal yang berhubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang yang paling agung meskipun hadis ini dalam sanatnya ada pembicaraan. Kemudian dalam hadis yang lain juga Dibawakan di sini hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu aliddu biyadzal jalali wal ikram. Hendaknya kalian berpegang menetapi ucapan dalam doa ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki ketinggian dan kemuliaan. Yakni maknanya aliddu di sini adalah ta'allaqu biha, berpeganglah dengannya. Ilzamuha, tetapilah dia wadawabu alaiha dan terus meneruslah mengucapkan doa tersebut. Kemudian juga di sini dibawakan hadisnya Abu Hurairah. Karena idza anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia mendapatkan satu urusan yang penting, maka beliau mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Wa idajtahada fi du'a iqala ya hayu ya qayyum. Dan jika dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, dia mau mengucapkan ya hayu ya qayyum. Tapi dalam hadis ini ada perawinya yang matruk maka sanatnya sangat sangat lemah. Adapun yang sahih adalah hadis setelahnya. <clears throat> Hadis yang uh, setelahnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menghadapi satu urusan yang sulit, maka beliau berdoa, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu." Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. <clears throat> Hadis berikutnya hadisnya Abu, Abu Umamah juga tentang nama Allah yang paling agung. Ismullahil a'zam fi thalathi suwarin minal Qur'an. Nama Allah yang paling agung terdapat dalam tiga surat dari Al-Qur'an. Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Surat Al-Baqarah, Ali Imran dan surat Taha. Qala Al-Qasim, salah seorang perawi hadis ini, Al-Qasim muridnya Abu Umamah berkata, "Faltamastuha fa idza hiya ayatu al-hayyu al-qayyum. Maka aku berusaha mencarinya, maka ternyata dia adalah eh, nama Allah Subhanahu wa taala al-hayyu al-qayyum. Kemudian berikutnya juga yang dibawakan di sini dan dan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang doa yang sangat terkenal yang juga pantas untuk kita hafal doa ini yaitu doanya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Da'watu saya ringkas ya, langsung saya baca. Dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, da'watu dhinnuni idza da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus ketika dia berdoa sewaktu dia berada di dalam di dalam apa ini perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau, ya Allah, Maha suci engkau sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat dolim Ini termasuk cara cara bertawasul kepada Allah dengan keadaan hamba. Maka sebagian dari para orang menyebutkan termasuk eh, apa ini tawasul yang disyariatkan adalah menyebutkan keadaan kelemahan hamba serta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini, sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim, sesungguhnya aku banyak dosa, sesungguhnya aku adalah hambamu yang lemah, dengan cara seperti ini, dengan sungguh-sungguh diucapkan, ini termasuk tawasul yang sangat diharapkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang diucapkan padanya. Jadi doanya Nabi Nabi apa ini? <clears throat> Nabi Yunus yang disebutkan dalam firman Allah ini Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu lam yad'u biha muslimun fi shayin qattu illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim berdoa kepada Allah meminta sesuatu kecuali Allah akan mengabulkannya. Jadi perhatikan ini merupakan jaminan pengabulan terhadap doa yang diucapkan ini. Oleh karena itulah doa ini <clears throat> yang nanti disebutkan juga dalam beberapa hadis yang lain keutamaannya yang jelas ini termasuk doa yang diharapkan untuk dikabulkan maka semestinya kita berusaha untuk menghafalnya apalagi cuma lafaz yang ringkas La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya, demikian apa ini beberapa hadis yang berikutnya juga tentang keutamaan doa ini. <clears throat> Yang jelas di dalam keterangan ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ingin menyebutkan beberapa lafaz doa yang bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sepantasnya untuk kita berusaha mengucapkannya. Yang jelas eh, adab-adab doa yang disebutkan dalam keterangan beliau ini sangat pantas untuk kita jaga dalam doa kita menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan suci, memulainya dengan memuji Allah, menyanjungnya, menyebutkan sifat-sifat kemuliaannya, dan dengan doa yang bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita kalau yang berhubungan dengan apa ini permintaan pengampunan dosa yang saya terangkan kemarin hendaknya memilih lafaz-lafaz doa yang bersifat meliputi semua semua doa, apa semua dosa, baik yang kecil maupun besar, yang lalu maupun yang saat ini, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Dan itu banyak dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya pernah contohkan pada pengajian kemarin. Ini semua adab-adab yang sangat agung yang dengan ini kalau kita sedikit memperhatikan doa kita dengan menerapkan adab-adab ini, maka kita akan dapatkan hasil yang sangat luar biasa. Maka dengan inilah terjawab per, apa ini kendala dari e, permasalahan yang selama ini dihadapi oleh banyak kaum muslimin. Kenapa doa mereka itu jarang yang terkabulkan? Kenapa doa mereka itu sepertinya kering, tidak ada, tidak ada artinya? Maka jawabannya adalah karena kurang mengusahakan sebab-sebab dikabulkannya doa padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sekian banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang adab-adab berdoa, lafaz-lafaz doa yang dikabulkan, hal-hal yang berhubungan dengan apa ini mudahnya doa itu untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk nanti kayak bersedekah sebelum berdoa, bertobat sebelum berdoa, beristighfar, melakukan amalan yang soleh, membaca Al-Quran misalnya atau yang lainnya, ini adalah hal-hal yang sangat e, bermanfaat untuk dilakukan dalam rangka untuk memudahkan pengabulan pengabulan doa kita. Ya, sampai di sini Insya e, e, beberapa hadis yang dibawakan setelah itu ada hadis yang lemah, ada juga hadis yang sahih. Yang jelas ini semua contoh daripada lafaz-lafaz doa yang disyariatkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin saya cukupkan kajiannya ya, karena sudah setengah sembilan lewat. Kita isi dengan tanya jawab bagi yang ingin bertanya. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى Ketika hari Jumat khotib berdoa Pertama khotib tidak mengangkat tangan seperti ini karena itu disebutkan larangannya dalam sebuah asar yang sahih. Makmum juga tidak mengangkat tangan karena itu tidak dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan adalah diam, tidak mengucapkan apa-apa. Kenapa demikian? Syaikh eh, Syekh Al Albani beristimbat dari larangan menegur orang yang bermain-main di hari Jumat. Ya, kata beliau menegur orang itu hukumnya kalau bukan di hari Jumat orang yang berbuat salah hukumnya wajib kan? Karena termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Seandainya bukan dilarangan hari Jumat, Orang yang sedang ceramah wajib didengarkan, dia bermain-main. Bagaimana hukumnya? Harus ditegur kan? Harusnya kan begitu. Tapi karena kedudukan mendengarkan khutbah Jumat lebih tinggi, kata beliau, sampai nahi mungkar saja itu diperintahkan untuk tidak dilakukan. Maka berarti amalan-amalan yang kedudukannya di bawah itu, ketika hari Jumat tidak boleh dilakukan. Contohnya ada orang salam, jangan dijawab imam atau khatib mengucapkan nama Nabi sallallahu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak perlu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, tidak dijawab. Semua yang jelas semua ini kedudukannya di bawah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar saja dilarang, berarti yang di bawahnya juga lebih-lebih di, dilarang begitu. Termasuk mengucapkan amin. Ada yang lain? Doa setelah mengurmai ya yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dikuburkan beliau mengatakan istighfiru li akhikum wasallallahu tasbih fa innahu an yus'al dalam Sahih Muslim minta ampunlah untuk saudaramu ini dan mintalah keteguhan baginya karena dia sekarang sedang ditanya jadi secara umum itu yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mayat dikuburkan itu apa ya sendiri sendiri tidak dipimpin tertentu atau yang jelas itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pendapat yang menyebutkan satu waktu di hari Jumat yang dikabulkan adalah yang tadi, yaitu waktu setelah asar sebelum matahari terbenam ada satu waktu di situ yang waktu itu orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan dikabulkan. Maka oleh karena itu hari Jumat setelah habis asar itu pilihlah perbanyaklah doa sebelum matahari terbenam. Gitu. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. sujud itu diperintahkan untuk banyak berdoa. Bahkan eh, saat yang tepat untuk berdoa itu lebih utama di dalam sholat daripada di luar sholat. Itu seperti keterangan Ibnu Qayyim. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang sholat, Innal musalliya yunaji rabbahu. Orang yang sedang sholat, dia sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, secara logika, Pantasnya permintaan itu diungkapkan ketika sedang kita berhubungan dengan Allah, bukan setelah terputus hubungannya itu di luar sholat. Apalagi hadis-hadis yang sahih menyebutkan dua tempat yang dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam sholat yaitu waktu sujud dan waktu sebelum salam, setelah baca tahiyat dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa-doa saja apa saja boleh diucapkan. Setelah kita membaca zikirnya sujud, ya, maka kita boleh berdoa dengan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itulah memang seharusnya rukun-rukun dalam sholat itu tidak ringkas dilakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat beliau kalau berdirinya panjang maka rukunya panjang, ikhtidalnya panjang, sujudnya juga panjang karena menyesuaikan dengan waktu lamanya bacaan dalam berdiri beliau. Semua hampir sama panjangnya. Jadi kalau berdirinya panjang maka pasti rukunya panjang dan seterusnya. Yang lainnya pun juga panjang dibaca. Nah waktu yang panjang ini Nabi SAW membaca doa padanya membaca doa. Apalagi kalau kita salah sendiri maka lebih sangat dianjurkan lagi untuk membaca doa. Itu jawaban yang pertama. Adapun yang masalah yang kedua tentang keutamaan beberapa surat tertentu itu banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang lemah bahkan hadis-hadis yang palsu. Bahkan ada sebuah hadis hadis palsu yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Maudhu'ah dan yang lainnya tentang keutamaan masing-masing dari surat Al-Qur'an. Itu semua hadisnya palsu tidak dibenarkan. Yang disebutkan dengan sekaligus ini tidak disebutkan dan oleh karena itu masalah ini hati-hati yang jelas kita ketahui Al-Quran adalah firman Allah kita membacanya maka jelas kita akan mendapatkan manfaat dalam artian menjadikan hati kita tenang menambah keimanan kita kemudian uh, memudahkan kita untuk apa ini mencapai kebaikan-kebaikan dalam agama ini keutamaan yang sangat agung dan cukuplah ini sebagai keutamaan yang menjadikan kita tidak butuh kepada apa ini penjelasan-penjelasan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tidak benar penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang roji itu diperbolehkan. Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran dalam sujud. Itu maksudnya membaca Al-Quran dengan bacaan yang biasa. Adapun kalau orang itu ingin berdoa dan niatnya bukan membaca Al-Quran itu diperbolehkan. Karena kita tahu kan doa yang terbaik adalah yang ter yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam sujud dianjurkan berdoa oleh karena itu pendapat yang benar dalam masalah ini mengucapkan doa dari Al-Qur'an itu dibenarkan waktu sujud dan kita niatkan bukan membaca Al-Qur'an tapi menukil doa yang terbaik dari Al-Qur'an tersebut. Yang terbaik bahasa Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Yang terbaik jelas bahasa bahasa Arab. Tetapi bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab, apakah dia dilarang untuk berdoa sementara dia punya banyak permintaan? Apakah dia harus menunggu dulu sampai bisa bahasa Arab baru mengungkapkan permintaannya kepada Allah? Maka ini jelas uh, tidak tepat. Maka dikatakan pendapat yang rajih dari sebagian para ulama bahwasanya boleh kita menggunakan bahasa kita meskipun yang terbaik adalah menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak mengususkan tidak ada masalah. Orang sekedar berdoa tidak ada masalah. Mengaminkan tidak ada masalah. Artinya jangan niatkan dikhususkan bahwa ini merupakan rangkaian dari acara tersebut. Dan tidak masih harus penutupan. Kita berdoa di awal juga bagus. Di awal sebelum makan kita berdoa misalnya tidak ada masalah. Satu orang berdoa yang lain mengaminkan itu tidak ada masalah secara hukum asalnya. Tapi kalau diyakini itu merupakan bagian dari ibadah, ibadah tersebut, rangkaian dari kegiatan tadi, dikhususkan misalnya, maka itu yang jadi masalah. Apa? Eh, tidak ada ketentuannya. Cuman kalau kita ingin berdoa bersama dengan dia, selama tidak dilarang angkat tangan, kita angkat tangan, tidak Kan lebih utama dia mengangkat tangan, tapi meskipun boleh tidak mengangkat tangan. Kan anjuran, termasuk e, sebelum dikabulkannya doa mengangkat tangan. Dubur, kata-kata dubur itu istilah para ulama artinya. Seperti dubur salawatul maktubat. Waktu Nabi ditanya, ayu doain asma, doa apakah yang paling didengar? Fi fil lail wa dubur salawatil maktubat. Ulama berakhirlah tentang arti kata-kata dubur di sini. Dubur itu artinya ujung, akhir dari sesuatu. Saya manusia, dubur, ya ini duburnya. Ujung itu apakah setelah atau sebelum ini yang menjadi khilaf. Tapi pendapat yang roji kata Syekh Utsaimin, kata-kata dubur kalau sholat ya, dubur sholat, kalau berhubungan dengan zikir maka itu mesti setelah sholat. Kalau berhubungan dengan doa maka itu mesti sebelum sebelum salam. Itu kaidahnya. Kalau itu dikir, maka setelah salat sesuai dengan firman Allah, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kalau kalian telah menunaikan salat maka berdikirlah kepada Allah. Oleh karena itu dikir tempatnya setelah salat. Adapun doa itu semua tempatnya dalam salat. Mendatangkan malam-malam bencana selain orang Islam. Bagaimana mungkin Allah menerima doanya sedangkan mereka agamanya dari asal agama yang kufur? Nauzubillahi min dzalik. Lagi pula acara-acara istighosah yang seperti itu yang dilakukan dengan cara-cara seperti itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Istighatsah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah itu adalah ibadah yang sangat agung. Perbuatannya orang-orang yang soleh diperbolehkan untuk dilakukan. Boleh kita melakukannya. Misalnya kita berdoa bahkan ketika ada bencana disyariatkan misalnya imam atau pemerintah menyuruh kita misalnya doa kunut untuk eh, orang-orang yang terkena bencana di Merapi diperbolehkan doa kunut. Karena itu termasuk nazilah Kunut dalam semua sholat maksudnya kita lakukan. Setelah kita sholat, apa ini di rakaat terakhir imam mengangkat tangan berdoa untuk keselamatan mereka, untuk kebaikan mereka ini diperbolehkan. Maka yang seperti ini termasuk hal-hal yang sebenarnya ada anjurannya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang mereka lakukan dengan cara-cara seperti itu itu tidak sesuai, sesuai dengan syariat, apalagi nanti dimulai dengan beberapa amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, hal-hal yang beda, ya, ini yang, yang bikin masalah. Tidak, ya. Yang benar tanpa bilangan. Tanpa bilangan. Jadi kalau disebutkan bilangannya dalam dalil, kita ikuti bilangan tersebut. Kalau disebutkan sebanyak-banyaknya tidak perlu kita ikutkan atau kita kaitkan dengan bilangan. Jadi sebabnya timbul masalah bid'ah itu kadang-kadang dengan mengikat sesuatu yang dalam agama tidak diikat. Ada satu amalan mutlak diperbolehkan dalam agama. Tapi orang mengkhususkannya dengan waktu tertentu. Misalnya Nabi SAW pernah melarang orang yang mengkhususkan sholat malam di malam Jumat dan siang harinya berpuasa. Asalnya sholat malam bagus, tapi kalau dikhususkan dengan hari Jumat, meskipun hari Jumat itu adalah hari raya kaum muslimin, tapi tidak boleh dikhususkan karena tidak ada dalilnya. Mengkhususkan dengan waktu. Yang kedua dengan tempat. Amalan ini bagus disyariatkan di mana saja, tapi orang mengatakan paling bagus kita laksanakan di sini misalnya, tanpa ada dalilnya. Ini jelas juga di, dilarang mengkhususkan dengan sebab tertentu. Sebab tertentu. Misalnya ada satu amalan soleh, bertobat, introspeksi diri, dikhususkan malam tahun baru misalnya. Ini juga bermasalah. Harusnya kita laksanakan, tidak perlu dihususkan. Kita laksanakan sesuai dengan Allah tanpa mengikat apa ini yang diturunkan dalam dalam eh, dalil tentang amalan tersebut secara bebas tanpa dikaitkan dengan sebab tertentu atau waktu tertentu. Kemudian juga bilangan misalnya jumlah tertentu. Nah ini juga yang jadi masalah. Jadi kalau dikatakan sebanyak-banyaknya maka sebanyak-banyaknya. Kalau dalam hadis misalnya disebutkan jumlahnya sekian maka kita ikuti sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis. Ya. ulama dalam mensyarah hadis tersebut. Jadi karena kata Robi itu musim semi itu e, manusia biasanya segar hatinya waktu dalam keadaan seperti itu tenang hatinya, sejuk hatinya maka ungkapan ungkapan tersebut artinya adalah menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati. Jadi menjadikan hati itu irtiah, ini merasa uh, senang beristirahat begitu maksudnya. Ya. Kemudian nur sadri ya cahaya, ini yang yang menyinari hati manusia sehingga dengan itu dia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan itu bisa dia uh, meninggalkan hal-hal yang yang dilarang dalam agamanya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dilakukan oleh Nabi SAW setiap waktu. Jadi tidak tidak tiap hari, kadang-kadang beliau berkunut, kadang-kadang tidak. Tapi tidak ada khusus untuk Ramadan. Jadi kita kita kita ucapkan dan kunut witir yang diucapkan oleh Nabi SAW Alaihi yang yang hadisnya sahih yang paling banyak beliau lakukan adalah sebelum sebelum ruku. Jadi habis baca langsung kunut begitu. Cukup ya? Oh, zikir bareng-bareng tidak ada, tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Itu termasuk dianggap bid'ah oleh para ulama. Karena Nabi SAW mengajarkan orang itu berpikir sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kecuali kalau untuk pengajaran ya, kalau kita mengajarkan anak kecil misalnya, itu permasalahannya untuk mengajarkan kepada mereka. Pendapat yang kuat, kalau kita menganggap itu bukan disyariatkan bahkan disebutkan oleh sahabat itu muhdat ya perkara yang bid'ah maka kita tidak ikuti kita tidak diperintahkan kita mereka yang mengatakan diikuti memakai keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna maju ilal imamul yutam imam dijadikan untuk diikuti ini yang mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam hadis lain beliau mengatakan sallu kamaru itu usalli jadi lebih wajib kita mengikuti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan sholatnya imam yang kita ketahui dia berbuat salah begitu. Ya, ya, kami baca amin. Insya Allah tidak ada masalah karena yang saya lihat dicontohkan oleh para ulama seperti itu. Mereka baca amin. Cukup ya, ya ini. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sanna yaumil qiyamah.